kita saat ini berada di bulan mulia bulan Dhul Hijjah saat ini kaum muslimin berbondong-bondong di Mekah ada yang menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di esok hari. Ada yang saat ini asik tawaf di Mekah Dan masih banyak aktivitas-aktivitas yang penuh keindahan di sana. Akan tetapi kita yang berada di tempat ini tidak bisa sampai ke tempat mulia tersebut. Belum sampai di sana barangkali di antara kita. Akan tetapi semoga kemuliaan dan keutamaan para hujjaj adalah juga sampai kepada kita dan semoga doa-doa para hujjaj yang dikabul oleh Allah nyampai kepada kita jangan sampai ada penghalang antara kita dengan doa-doa mereka sebab di antara ribuan bahkan jutaan para hujjaj banyak di antara mereka adalah orang-orang yang dikabul doanya dan mereka mendoakan buat kaum muslimin semuanya Akan tetapi Ada penghalang doa Bukan doa itu tidak dikabul Akan tetapi karena orang tersebut Tidak boleh mendapatkan doa tersebut Di antara yang menjadikan kita terhalang daripada doa-doa mereka adalah karena kita kurang rindu kemuliaan orang-orang yang di sana. Kita kurang rindu untuk mendapatkan kemuliaan di sana. Rindu dalam arti yang sesungguh-sungguhnya dari hati kita. Kita ingin bisa sampai ke tempat sana dan tujuan kita hanya karena Allah. Kemudian di hati kita harus benar-benar kita bersihkan daripada kedengkian kepada orang yang pergi ke sana kita doakan setiap saat semoga yang berangkat ke sana menjadi haji mabrur. Semoga yang berangkat di sana benar-benar menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Diampuni dosa mereka dan ini dosa doa-doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah untuk orang haji itu adalah yang menjadikan pintu terbukanya doa agar sampai kepada kita semuanya. Ada lagi di antara amalan yang luar biasa besar dan agung. Nah ini. Dan ini tidak hanya bagi orang yang haji saja. Kemuliaan ini diberikan oleh Allah kepada orang yang haji dan yang tidak haji. Hanya memang ada kelebihan dalam beberapa hadis Imam Muzali menyebutkan banyak hadis tentang keutamaan orang yang menyembelih korban. Khususnya waktu ia melaksanakan ibadah haji. Keutamaan-keutamaan yang besar bahkan Nabi Muhammad sendiri selalu mengulang-ulang yang namanya korban. Jadi tidak hanya sekedar dia itu mendapatkan pahalanya sedekah kambing akan tapi kemuliaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan korban. Dalam berkorban ini ada sejarah mungkin kalau kita kembali kepada rentetan sejarah sejarah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ada dua makna yang bisa kita fahami di situ bahwa korban harus benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala agar diterima oleh Allah. Yang kedua, selagi kita berkorban karena Allah maka Allah tidak akan membiarkan tidak akan nikmat itu lenyap begitu saja atau hilang begitu saja. Di dalam cerita Nabi Ibrahim, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah pengorbanan yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu lama tidak diberi oleh Allah, tidak dikaruniai putra. Ikhtiar-ikhtiar sampai istri beliau menjelang tua, Bahkan menurut ukuran-ukuran medis barangkali saat ini dikatakan tidak mungkin untuk bisa hamil. Menanti dan menanti Nabi Ibrahim akhirnya diberi oleh Allah putra. Dikaruniai seorang putra, putra yang bernama Nabi Ismail yang sangat dicintai berada di hatinya. Lihat melebihi daripada harta Kekayaan seperti apapun tidak akan bisa menandingi daripada nikmat yang bernama Nabi Ismail, putra kesayangannya. Akan tetapi lihat, justru ujian Allah diberikan kepada Nabi Ibrahim dengan putra kesayangannya. Diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim agar berkorban. Dan yang dikorbankan adalah bukan hartanya Bukan hak miliknya, bukan harta yang dimilikinya, akan tetapi yang harus dikorbankan adalah putra tercintanya. Alangkah beratnya. Kita bayangkan saja, apa yang paling kita cintai? Anak kita. Harus kita jadikan korban. Akan tetapi, yang berbicara adalah hati iman. Allah tidak akan memerintahkan sia-sia. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Nabi Ibrahim menjawab perintah Allah dengan keimanan dan beliau langsung menyanggupi, Ya Allah akan aku laksanakan. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan pendekatan kepada putra beliau. Barangkali Nabi Ismail akan keberatan jika harus disembelih. Akan tetapi ternyata Nabi Ismail saat itu pun malah menjawab dengan lebih indah. Agar segera dilaksanakan. Bahkan diyakinkan bahasanya aku akan bersabar atas ini semuanya. Bahkan dalam riwayat Nabi Ibrahim itu tidak tega. Maka harus ditutup Nabi Ismail dalam satu riwayat. Matanya akan tapi Nabi Ismail inginkan jangan, aku sudah rela. Ini adalah yang memerintahkan Allah dan Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan yang tidak baik. Pasti ada maksud tertentu dari Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dengan penuh kelegaan menyembelih Nabi Ibrahim. Lihat. Pengorbanan ini adalah bukan pura-pura Nabi Ibrahim, tetapi dengan ketulusan dan sungguh-sungguh Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Karena ketulusannya ini lihat. Siapapun yang berkorban untuk Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, Allah akan mengurangi nikmat tersebut. Dan kalaupun nikmat itu harus dikurangi karena Allah ingin mengganti yang lebih besar. Yakinilah ini. Banyak hadis-hadis berkenaan dengan orang haji kalau haji pulang akan diganti. Kalau sedekah bukan tambah kurang, tambah bertambah itu harta. Yang berkorban di jalan Allah tidak akan rugi dia. Asalkan tulus kecuali pengorbanannya orang yang ragu-ragu. Lihat Nabi Ibrahim yang berkorban mengorbankan putranya dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala Allah tidak membiarkan Nabi Ibrahim kehilangan nikmat tersebut. Rupanya setelah Allah rupanya setelah Nabi Ibrahim dengan sungguh-sungguh akan menyembelih putra beliau, Allah mengirimkan domba dan ternyata yang disembelih adalah domba dan bukan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail masih tetap melihat. Nikmat Allah tidak akan hilang. Allah tidak akan mencabut nikmatnya dari hambanya yang beriman. Asalkan hamba itu beriman tidak akan dicabut nikmat tersebut oleh Allah. Inilah yang harus kita yakini. Allah tidak akan mencabut nikmatnya seorang hamba yang beriman. Kalau ternyata nikmat itu harus diangkat oleh Allah karena Allah ingin mengganti yang lebih besar. Allah akan mengganti yang lebih bermakna Allah akan mengganti yang lebih berguna. Apa hubungannya dengan kita zaman ini? Di samping nanti insya Allah akan dibahas masalah korban yang sesungguhnya Ternyata pengorbanan saat kita ini adalah urusan dengan anak-anak kita Kita harus berban. Anak kita kita jadikan korban Tapi bukan harus disembelih ini masalah pendidikan di zaman ini. Itu suatu isyarat besar bahwasanya kadang-kadang kita tidak tulus di saat mendidik anak-anak kita. Anak mondok bingung kita jangan di rumah saja nak nemeni ibu. Anak mau ngaji jangan. Ini jangan lihat. Mau kenal Allah Subhanahu wa taala banyak halangannya. Sehingga seorang tua tidak rela bekerja lebih capek sedikit hanya untuk memanjakan anaknya agar nyantri, agar belajar ilmu agama kurang rela berkorban lihat jika kita tidak berkorban untuk anak kita dengan sungguh-sungguh maka kita pun ah, maka anak kalau anak kita kita tidak jadikan korban di jalan Allah maksudnya kita jadikan anak kita di jalan Allah kita korbankan anak kita di jalan Allah maka anak kita akan jadi korbannya di jalan iblis di jalan hawa nafsu di jalan kemaksiatan maka inilah makna pendidikan yang harus kita hadirkan Pendidikan. Anak kita saat ini harus, kita harus rela anak kita diolah-olah oleh orang ketinggalan zaman. Nggak apa-apa. Anak kita kolot, hanya itu-itu saja yang dipelajari. Nggak apa-apa. Jadi korban olokan orang, ejekan orang. Yang penting anak kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kita ketinggalan zaman, bajunya begitu. Di saat orang pada senang pakai baju yang setengah badan, anak kita masih rapat dibilang ketinggalan zaman. Tidak apa-apa, diolah-olah. Jadi korban olahan orang-orang banyak, tidak ada masalah asalkan anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan anak kita. Jadi uh, kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu adalah makna pendidikan. Kita jadikan anak kita seperti Ismail. Ismail di zaman ini yang kalau sudah urusan dengan Allah akan mudah mendengar bakti kepada orang tuanya. Tidak merontak, tidak membelot, tidak membangkang di saat mendapatkan perintah untuk disembelih. Ya dengan penuh kelegaan. Anak kita di saat kita sudah tua Saat kita tua, umur kita sudah Menjelang kematian Kita bakal mati semuanya Lihat Kita yang kita korbankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketahuilah di saat itu Kita mudah Di saat kita suruh untuk sholat mudah Di saat kita ajari untuk yang kebaikan mudah Bahkan di saat kita minta tolong pun mereka Untuk memberikan pertolongan kepada kita akan tapi lihat kalau anak kita sudah kita tidak didik, lihat. Kita rel, tidak rela berkorban mulai dari dulu didekap terus anaknya dipeluk, anak sayang, anak manja, hati-hati dengan anak manja ini ya, anak bontot, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang paling dicintai. Ini biasanya menjadi setan ini kalau tidak benar dalam mendidiknya. Berbahaya kalau kita tidak rela dikorbankan anak kita. Bukan disembelih, akan tapi anak kita harus kadang dicubit, kadang dijewer, keluar kemalaman harus harus kita marahi. Jangan sampai kita tidak tega memarahi anak kita, jangan sampai tidak berani kita memarahi anak kita. Gara-gara sayang dengan anak kita, bukan sayang kalau sayang dengan anak kita, maka ketahuilah kita jadikan anak kita korban di jalan Allah. Bahkan kalau seandainya harus perang, rela perang. Seorang perempuan mendapatkan kabar bahwasanya, wahai ibu, suaminya meninggal. Eh, wahai ibu, putramu meninggal. Dia tidak mengatakan apa-apa hanya mengucapkan Alhamdulillah karena meninggalnya di, Madang, di, di Medan Laga. Meninggalnya seorang putra di Medan Laga, kita harus berani. Jika anak kita mati di jalan Allah, jika anak kita mati di jalan Allah, maka ketahuilah kita harus bangga, kita harus senang. Padahal tidak sampai mati anak kita ini. Hanya menyantri, hanya belajar agama, hanya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu Allah ngaji kadang-kadang berat, masya Allah seorang bapak tidak berpikir kalau giliran anaknya sekolah pendidikan yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala diperjuangkan. Pagi-pagi lihat, "Nak, cepet nak, cepet sembuh, nggak apa-apa nanti di sekolah sehat baik, Nak." Gitu. Kalau giliran sekolah bukan sekolah agama ini, mulai pagi-pagi dibanguni, dilateni dan sebagainya. Giliran sekolah agama, istirahat dulu nak, capek ya, tidak apa-apa sini istirahat, istirahat lihat. Kalau sudah sekolah mengejar yang namanya ijazah itu, oh, jangan macam-macam nak ya. Tapi giliran urusan ngaji ini benar-benar ah, capek sedikit tidak apa-apa, pusing, besok kan ada lagi nak ngaji ya, besok. Eh. Begitu mudah, padahal sebaliknya ndak. ini urusan akhirat nak. Jangan gaib, jangan tidak masuk kelas. Kalau urusan ijazah, ijazah ini adalah nanti. Semestinya dibalik. Kadang-kadang kita lebih senang anak kita jadi korban di jalan iblis daripada di jalan Allah. Tidak pernah kita di saat anak kita itu tidak sholat mungkin. Tidak pernah semarah jika anak kita menghilangkan uang kita. Atau menabrakkan sepeda motor kita. Atau lupa menutup jendela pintu akhirnya kecurian rumah kita. Padahal iman anak kita kecurian berduaan dengan laki-laki, bepergian dan sebagainya, atau bahkan masya Allah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ternyata kita tidak rela, karena kita tidak pernah menegurnya, maka ketahuilah berarti kita lebih senang anak kita jadi korban di jalan Allah. Maka hari raya korban ini kita jadikan renungan, sudahkah kita jadikan anak kita korban di jalan Allah? Korban ini bukan harus kita sembelih, sudahkah anak kita kita letakkan di jalan Allah? Kalau tidak maka ketahuilah hanya ada dua jalan. Kalau anak kita tidak di jalan Allah maka ketahuilah anak kita akan di jalannya iblis. Kalau anak kita tidak di jalan ridho Allah maka ketahuilah anak kita adalah di jalan ridhonya setan maka akan bersama orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali ke rumah kita, kita koreksi anak-anak kita lebih rela mana di saat anak kita ngaji atau di saat anak kita bermain yang tidak baik. Di saat anak kita nonton sinetron atau di saat kita anak kita minta hiburan-hiburan kaset atau tele, apa e, mau nonton televisi lebih kita turuti mana daripada di saat kita minta ngaji. Lihat minta ngaji, mau rekreasi anak kita, semuanya bekal dipersiapkan. Hati-hati nak ya, rekreasi ini duitnya, ini sangunya. Kalau ngaji tidak pernah dikasih sangu. Rekreasi dibawa diperhatikan segala macam. Mau kemah, Wah, persiapkan segala macam, dikunjungi dan sebagainya. Tidak pernah ngaji diantarkan, Masya Allah. Ini orang tua yang keblinger ini. Dan bukan jamaah di sini, insya Allah. Jadi bahan koreksi kita untuk anak-anak kita. Di madrasah diniyah katanya sekarang sepi ya. Kalau sudah sekolah umum ramenya setengah mati. Padahal kalau hitung-hitungan penting mana anak kita ini? Dari madrasah diniyah atau sekolah umum? Madrasah dini adalah yang menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang sepi. Sudah sekolahnya adalah bagiannya di sore hari, kiran anaknya sudah capek, ibunya di rumah kurang tegas. Akhirnya anaknya itu hanya sekedar ala kadarnya lihat. Kalau sudah giliran ujian, diliburkan sekolah umum, sekolah agamanya ini. Libur, nggak mau sekolah. Ini satu pertanda khawatir bahwasanya kita ini lebih mengutamakan anak kita di jalannya musuh-musuh Allah dan bukan di jalan Allah. Sekarang kita koreksi diri kita. Mana yang kita utamakan untuk anak kita? Jaminan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah di saat anak kita kenal ilmu agama. Karena keluhan daripada orang yang mengurus madrasah di mana-mana, madrasah sekarang sepi, madrasah sekarang <laughs> susah cari santri. Kenapa? Ada sekolah umum, Sekolah umum. Sekolah umum bukan tidak penting. Penting akan tapi mana yang lebih penting? Boleh mendapatkan dua-duanya menjadi seorang profesor, cuma menjadi seorang dokter yang hebat ilmu agamanya. Boleh. Menjadi seorang pakar ekonomi tapi ilmu agamanya ngerti. Jangan giliran anaknya sudah karu nggak karu-karuan, nakal, pemabuk dan sebagainya baru dimasukkan ke pesantren ini. Pesantren ini adalah kerepotan kalau didik orang-orang semacam ini. Anaknya kalau goblok-blok itu sudah baru dibawa ke pondok. Ini musibah. Giliran anaknya cerdas, dipuji oleh gurunya. Ini harus masuk ke dokteran, fisika dan sebagainya. Yang cerdas-cerdas tidak dikenalkan oleh Allah, tidak dikenalkan kepada pendidikan agama. Giliran yang goblok, bebel nanti baru dibawa di dipondokkan kemana Jawa mana, di luar Jawa sana, baru. Makanya ya susah. Kalau sudah anak kita mentok, bandel baru dimasukkan pesantren. Mestinya harus kita pilih juga pendidikan agama diutamakan. Mau jadi dokter nggak ada masalah, tapi ingat jadi dokter yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah daripada korban yang harus kita fahami dan korban itu adalah maknanya. Adapun makna korban yang sesungguhnya, marilah kita bisa berkorban. Yang korban itu ada dua macam ya. Ada dua disunnahkan korban kepada semua orang yang masih hidup, masih kecil atau sudah dewasa. Namanya sunnah muakkadah ainiyah dan kifayah. Sunnah ainiyah kepada orang per orang, kita semuanya punya kesunahan untuk melaksanakan korban. Korban satu kambing, yang penting kambingnya gede, laki perempuan boleh aja. Yang penting gede, tidak berpenyakitan, dagingnya pun nyaman. Kalau ada penyakit, yang penyakitnya di daging itu adalah tidak baik, berbahaya kepada orang. Jadi intinya banyak disebutkan syarat-syaratnya korban oleh para ulama sebetulnya intinya mengarah kepada pokoknya kambing yang bagus gitu sajalah. Korban. Ada sunnah ainiyah. Artinya yang namanya korban itu sunnah kepada orang per orang. Jadi saya sunnah berkorban satu kalau ada. Nanti ngulang lagi boleh enggak? Tetap sunnah. Karena hadisnya tentang keutamaan menyembelih korban di hari raya Idul Adha tidak hanya sekali saja. Tapi orang kadang-kadang hanya mengingat kalau sudah sekali, oh saya sudah. Orang satu miliarder, duitnya jutaan atau miliaran, dimintai oleh panitia korban Masjid Al-Mustaqim, ini misalnya. Pak Haji mau korban lagi, oh sudah saya korban tahun 76. 76, kapan itu? Karena ustadznya yang salah fatwa ini, dipikir korban kalau sekali beres. Korban terus berulang-ulang. Ada sunnah namanya sunnah ainiyah, dan itu pun tidak hanya sekali, terus sunnah. Jadi mengulang korban lagi, mengulang korban lagi adalah sunnah. Intinya korban itu adalah yang disembelih di hari pertama, hari Idul hari Raya Idul Adha, kemudian hari Tasrek ketiga. Semua sembelihan yang disembelih di hari itu dengan niat korban itulah yang keutamaannya besar. Jadi biarpun sudah korban ada duit korban lagi. Korban lagi tidak ada masalah. Kalau bisa satu persatu, kalau ndak namanya sunnah kifayah. Ya biar ngerasain daging keluarga lah masa. Kalau ngandalkan korban di masjid itu sedikit lah kita nunggu-nunggu kerepotan. Ya sudah kita korban nanti untuk masak di keluarganya sepertiga dimasak, sepertiga dibagi-bagi, sepertiga nanti untuk orang-orang terdekat ya. Orang-orang teman-teman yang paling dekat biarpun agak berjauhan rumahnya. Misalnya begini, kalau saya tinggal di Semeru, ini untuk belak menjatuhkan sunnah kifayah ini karena saya kepala keluarga saya menyembelih kambing satu. Sepertiga umi dimasak yang enak ya biar keluarga ngerasain daging. Terus apa lagi? Sepertiganya dibagi-bagi ke tetangganya. Terus sepertiga lagi adalah orang-orang yang jauh lah mungkin dari sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, teman kerja kita dikirimi. Jadi ini adalah tetap jadi korban ini tetap marak. Jadi kalau di negeri di negeri Arab sana, khususnya di Hadramut itu, yang namanya daging itu banyak. Bukan Mekahnya. Kalau Mekah memang orang haji banyak ke sana. Di luar Mekah ini, korban itu selalu ada saja. Jadi kalau kita ini orang Indonesia ini namanya ya orang sekolah, nggak punya duit biasanya begitu. Jadi makan daging itu adalah kalau sudah hari raya biasanya kita ada orang ngirim tuh nggak tanggung-tanggung separuh kambing, jadi satu keluarga itu boleh berapa gitu. Jadi memang di, betul-betul dibesarkan. Dari nah, namanya hari raya besar itu besar benar. Dengan menyembelih kambing karena bu, mengerti bahasanya ilmunya. Korban itu bukan hanya kalau sudah sekali, saya sudah tahun 76. Ini kan kelewatan. Tetap disunahkan. Jadi insya Allah nanti rame tetap masjid-masjid rame, fakir miskin merasakan daging. Kadang-kadang hanya lima tok masjid gede hanya tujuh kambing, tujuh kambing. Masyarakatnya masyarakatnya berapa? Masyarakatnya dua ribu, yang korban cuma tujuh orang. Karena salah menyampaikan ustadznya dipikir korban itu hanya sekali dan pahalanya gede, berlipat ganda. Berlipat ganda keutamaannya luar biasa di dalam berkorban ini. Sebutkan ya kalau Al-Qur'an fasholli lirabbika har ini satu isyarat yang luar biasa. Al-Qur'an sendiri habis salat nyembelih kambing. Dan kesunatan-kesunatan ini disebutkan oleh Imam Ghazali begitu banyaknya hadis tentang keutamaannya korban ini. Jadi lebih daripada sembelihan biasa. Kemudian selain korban korban ini uh, pembagiannya ya. Kalau kita korban sunnah, memang disunahkan diberikan kepada orang semuanya. Sunnahnya ya. Kalau kita berkorban, asalkan ini bukan nazar ya. Ada korban nazar. Kalau nazar nggak boleh kita makan secuil pun. Nazar itu misalnya aku saya apa? Saya jadi saya kor, jadikan kambing ini adalah korban. Atau saya bernazar untuk korban tahun ini, maka kita harus korban. Harus korban. Maka di saat korban itu adalah nazar, maka korban wajib, maka tidak boleh kita mengambil mengambil biarpun sedikit, biarpun hanya secuil. Tetapi kalau korban ini adalah tidak wajib, tidak nazar, tapi korban sunnah, kalau korban sunnah ya seperti umumnya korban ini adalah korban sunnah. Maka kalau korban sunnah kita tetap sunnah memberikan kepada orang semuanya, tetapi disunnahkan kita untuk merasakan secuil. Dan dari secuil ini adalah bagian hatinya sedikit saja karena Nabi Muhammad waktu berkorban mengambil secuil dari hatinya. Adapun kalau kita pengen makan boleh ndak? Ya boleh namanya sunnah kok. Jangan sampai orang yang berkorban ngenes bener ini. Sudah yang di musolanya korbannya cuma dua orang, dia dengan tetangganya. Sudah begitu atap, apa katanya panitia? Yang korban nggak boleh makan. Waduh, kasihan nih ngenes. Ngambil setengah kilo sama yang lainnya nggak boleh. Ambil sama dengan yang lainnya. Ngambil setengah kilo juga boleh. Dan ini korban. Kecuali korban yang jadi nadar. Kalau korban yang sudah jadi nadar, maka ini adalah tidak boleh. Ulama mengatakan termasuk di dalam fikih lama dalam madhab Imam Syafi'i, Fikir lama dalam madhab Imam Syafi'i yang namanya nazar itu begitu gampang. Akhirnya memberatkan umat. Misalnya kalau ada orang ngomong, mau kemana bu? Mau beli kambing untuk korban. Sudah jadi nazar. Memang itu adalah dalam teks madhab, fikih madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang berfatwa semacam ini, tidak salah. Akan tapi ini memberatkan orang. Padahal dia sebetulnya tidak ingin nazar, hanya ngomong. Pada, karena nazar itu ada hubungnya dengan hati. Maka seperti ulama-ulama Syafi'i Imam Syubro Mulusi, ada Imam termasuk Imam Romili sendiri punya pendapat bahasanya beliau memang mengatakan sama, tapi ada iskal di dalam hal ini. Banyak ulama-ulama dalam madhab Syafi'i lah kok, kok kok mudah sekali mengatakan menjadikan itu nazar. Dijadikan nazar langsung tidak. Jadi dipermudah saja asalkan tidak ngomong aku jadikan ini nazar, maka tidak usahlah itu kita bawa kepada masalah nazar Jangan gara-gara saya mau ke masa saya ke, mau kemana bu? Mau ke mau ke, ke pasar. Beli apa? Beli kambing. Untuk apa? Untuk korban jadi nadar. Akhirnya nggak boleh makan kan kasihan dia. Jadi biarpun yang berkorban boleh dia mengambil setengah kilo, seperempat kilo, bahkan lebih besar dari itu. Tapi kelewatan, sudah korban masih mau makan banyak ya. Ya yang penting rasainlah sama dengan yang lainnya, setengah, seperempat kilo, seperempat kilo. Boleh. Jadi ini adalah korban yang tidak nazar, korban sunnah pada umumnya. Jadi kita ambil saja pendapat. Selagi tidak kita katakan ini nazar, tidak menjadi nazar. Memang ingat kalau ada ulama yang berfatwa, kalau ada orang mengatakan ini aku jadikan korban korban tahun ini, jadi nazar, itu betul omongan itu. Karena ada sandarannya. Kalau kita membaca kitab-kitab bayjuri, ya Anatul Tolibin, semuanya yang menjelaskan memang seperti itu. Akan tapi ternyata ulama-ulama dari madhab syafi'i pun tidak satu kata dalam hal ini. Sebagian memperkenankan, tidaklah masa begitu saja harus katakan nadar. Terlalu memberatkan orang. Padahal memang bukan nadar maunya. Masa mau ngomong berbau mau mana bu? Membeli kambing untuk apa? Untuk disimpan. Kan ya enggak? Ya untuk, untuk korban. Jangan sampai direpotkan orang ini. Padahal dia juga pengen ngerasain biarpun sedikit. Ini adalah diantara masalah korban yang sering kami dengar dan jika ada ulama atau ustadz mengatakan ada, kalau ada orang pergi ke pasar lalu pergi beli kambing ini apa untuk korban maka jadi nadar itu adalah omongan benar karena ada sandarannya di kitab-kitab fikih lama fikih-fikih itu akan tapi kita pun juga ingin menghadirkan pendapat yang mengimbangi hal ini Jangan sampai ada orang yang nyembelih korban ngenes bener nggak bisa merasakan, tapi jangan banyak-banyak kalau ngambil ya sama dengan orang lain lah, setengah kilo, setengah kilo, seperempat, Nah, Itu adalah ulama-ulama besar. Teman Imam Subromulisi juga mengatakan seperti itu. bahasanya tidak E, Kofal Asyayis juga mengatakan tidak jadi Nadar kok mudah sekali menjadikan nadar ya Jadi nadar itu harus diniatkan dari hatinya Dan diucapkan aku jadikan ini adalah nadar Nah, jadi untuk mempermudah saja agar orang tidak terlalu keberatan di dalam masalah seperti ini. Kemudian adalah lagi amalan-amalan yang perlu kita laksanakan bahwasanya puasa di 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah sangat luar biasa seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ada ma min amalin ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habu ila min hadil ayyam ma min amal ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallahi min ahadil ayam tidak ada hari-hari yang paling bagus untuk beramal soleh kecuali adalah hari-hari ini 10 Muharram 10 hari bulan Dhul Hijjah jadi kalau berpuasa mulai hari pertama sampai 10 Dhul Hijjah ini adalah luar biasa ah, Uh, 10 Dhul Hijjah maksudnya hari pertama sampai hari ke 9 Dhul Hijjah masalah asal awal ya. Karena jelas kalau sudah hari raya tidak boleh. Kemudian khususnya di esok hari namanya hari Arafah. Arafah disunatkan berpuasa bagi orang yang tidak haji. Bagi orang yang tidak haji disunatkan untuk melaksanakan puasa di esok hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Nabi Muhammad pernah ditanya ya Rasulullah bagaimana orang berpuasa di bulan di hari Arafah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal Itu pahalanya bisa menghapus dosa yang lalu. Ulama mengatakan dosa kecil-gede. Bisa kecil, bisa gede asalkan benar-benar puasanya. Yukaffiru sanatal menghapus dosa yang lalu wal baqiyata dan dosa yang akan datang. Masya Allah luar biasa ini. Jadi berpuasalah dengan penuh keyakinan. Keyakinan bahasanya kita butuh pengampunan dari Allah. Jangan berkeyakinan saya akan berbuat dosa nanti akan berpuasa di bulan Arafah. Ini tidak yakin dengan pengampunan, tidak diampuni oleh Allah begitu itu. Yang dimaksudkan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang betul menyesali dosa itu. Karena syaratnya ada, betul-betul bahwasanya dia itu dengan semua dosa itu menyesal. Baru pengampunannya bagaimana? Dia berpuasa di bulan Arof, di hari Arafah. Jangan melakukan dosa mentang-mentang dapat hadis ini. Ya sudah, semua hadis-hadis Nabi akan saya tinggalkan kecuali ini saya amalkan. Apa itu? Berbuat dosa kayak apapun Allah akan mengampuni asalkan kita puasa. Setahun as al-madiyah, setahun yang lalu diampuni dengan puasa sehari. Bahkan setahun yang akan datang lumayan, berarti saya sudah punya tabungan nih. Kenapa kamu berbuat dosa banyak? Saya sudah puasa di hari Arafah. Oh, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok insya Allah puasa di hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan haji disunatkan untuk berpuasa. Kalau bisa besok puasa, kalau hari pertama, kedua, ketiga sampai ke delapan belum sempat berpuasa, insya Allah besok berpuasa jika tidak ada udur ya. Namanya puasa jangan sampai mengganggu yang lainnya kalau berpuasa bagi seorang istri kalau berpuasa izin dari suaminya bagi para suami permudahlah kalau urusan ibadah istrinya diizinkan sebab seorang istri apa yang puasa memaksa dan tidak dapat izin dari suami tidak dapatkan pahala kemudian kalau berpuasa adalah diukur dengan kesehatannya dirinya sendiri jangan dianggap dapat pahala kalau orang puasa ternyata dia sampai menyiksa sakit-sakitan jadi kalau lagi sakit istirahat dulu Ya, jangan mementang-mentang mengambil pahala tatanya besok masuk rumah sakitnya. Kasihan yang jaga nanti, bukan tambah mulia itu. Jadi beribadahlah karena benar-benar kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ada ibadah dengan hawa nafsu itu yang tersembunyi. Ada hawa nafsu. Pokoknya harus puasa. Loh pokoknya bagaimana ini? Pokoknya puasa. Ini kan setahun sekali. Ngomong setahunnya sekali bentak ibunya nih. Ngomong sama ibunya dengan kasar. Pokoknya bu saya harus puasa jangan nak anterin, anterin saya nak besok. Enggak puasa dulu habis ini. Enggak, berangkat antarkan ibunya pergi ke jauh enggak usah puasa esok hari. Kecuali kita mampu mengantarkan ibunya sambil puasa. Misalnya ibunya minta diantarkan ke Tegal besok. Harus Ibu besok aja habis hari raya, Bu. Saya enggak nak, saya pengen pergi sekarang, penting, Nak. Ibu ini saya mau puasa begini. Lihat, ini puasa dengan hawa nafsu. Antarkan ibunya enggak usah puasa beres. Jadi berpuasa ini harus benar-benar dibersihkan daripada unsur-unsur. Ada orang beribadah dengan hawa nafsu, sholat dengan hawa nafsu, puasa dengan hawa nafsu. Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seharusnya kita saling tolong-menolong, istri menolong suami agar bisa berpuasa, suami menolong istri agar bisa berpuasa, sehingga keluarga kita adalah benar-benar keluarga yang uh, bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja kita akan lanjutkan pembacaan kitab kita semestinya masalah kita bersuci ya masalah ma karena ada sisa waktu besok hari Arafah supaya tidak tertinggal insyaallah bulan minggu depan kita akan melanjutkan masalah cara bersuci yang sangat panjang ya kemarin masih bersuci dari baju kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan masalah bersuci masih najis mughalladah saja bukan najis belum najis mutawassithah sama najis mukhaffafah ya ada najis-najis yang lain belum kita pelajari bagaimana cara mensucikannya Insyaallah Allah akan di minggu yang akan datang Kita sekarang sudah sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan oleh Imam Haddad kalau ada orang ingin dekat kepada Allah menuju jalan Allah Memang kemarin diutama, disebutkan oleh Imam Haddad bahwasanya begitu bahayanya cinta kepada dunia Cinta kepada dunia adalah sangat berbahaya Akan tapi setelah itu Imam Haddad juga menjelaskan kalau ada orang pengen dekat kepada Allah, pengen dicintai oleh Allah, tidak harus membuang dunianya yang sudah ada di tangannya. Yang sudah kaya bukan berarti, waduh saya ingin dicintai oleh Allah, dibuang semuanya, tidak. Jadikanlah yang dimilikinya ini adalah bisa mendapatkan ridho Allah. Teruskan. Bisa menjadi kaya, tapi kaya tak kaya yang rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Imam Haddad menjelaskan ini. Fa'in alimal muridu jika seorang ahli torekoh seperti kita ini Mengetahui annahu sesungguhnya La yastaqimu qalbuhu tidak akan benar hatinya La yastaqimu tidak akan lurus tidak akan benar hatinya Wala yaslamu dinuhu dan tidak akan selamat agamanya Illa bitajarrudi anil mali kecuali harus menjauhkan daripada harta wal anil asbabi dan dari sebab-sebab mendapatkan harta al battata sama sekali lazimahu maka harus seperti itu jika ada seorang di dalam beribadah kepada Allah Ternyata kebenaran di dalam mengabdi kepada Allah itu adalah menjauh dari harta. Barangkali orang ini tidak punya urusan. Barangkali orang ini tidak punya urusan. Urusan dengan keluarganya tidak punya anak dan istri, maka ketahuilah di saat dia tidak punya urusan-urusan semacam itu, maka untuk dekat kepada Allah adalah tajarrud dari dunia, menjauh dari dunia. Wa in kana lahu azwajun, kalau dia mempunyai suami, istri atau keluarga. Dia mempunyai istri, azwajun istri, wa auladun dan anak, tajibu nafaqatuhum wajib diberi nafkah. Wa kiswatuhum diberi baju, lazimahul qiyamu bidzalika, maka hendaknya dia melaksanakan yang demikian itu. Sebab seperti disebutkan oleh Syekh Ibn Atwal As-Sakandari Kalau ada orang oleh Allah ditempatkan di makom tajrid Makom tajrid itu makom orang yang gak usah mencari dunia Cukup dengan ala kadarnya Karena gak punya anak, gak punya istri, gak punya tanggung jawab Ya Lah kok ternyata dia itu menyebutkan urusan dunia Itu adalah inhitot minal himmah al-aliyah dia itu telah jatuh daripada semangat tinggi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, orang yang dibeli oleh Allah kewajiban punya istri, punya anak, punya keluarga. Ternyata ditinggalkan hanya untuk ibadah di jalan Allah, berdakwah, ngaji dan sebagainya sampai keluarganya terlantar. Namanya ini apanya? Ini termasuk asyahwa al-khafiyah. Ini adalah hawa nafsu yang tersembunyi. Ibn Athaillah dalam dalam hikamnya yang kedua atau ketiga ini adalah asyahwa al-khafiyah itu adalah hawa nafsu yang terpucembunyi lihat anaknya menangis di rumah kelaparan di rumah istrinya kelaparan ternyata dia yang dipentingkan ibadah ibadah kalau ngomong mau kemana bang ibadah ibadah masya Allah apakah dia tidak tahu kalau memberikan nafkah buat anak istrinya adalah nafkah apa ibadah Pasti itu adalah hawa, yang tersembunyi, hawa nafsu yang tersembunyi, asyahwa al-khafiyah. Hawa nafsu yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka jadilah orang itu tepat. Misalnya santri atau mahasiswa atau sekolah. Kita ini dibiayai oleh orang tua kita. Nak, kamu ngaji saja, Nak. Pokoknya kamu harus berhasil. Ini adalah dimisalkan oleh seorang alim dari Dimas Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Beliau mencontohkan dirinya sendiri. Suatu ketika saya waktu suruh belajar, oleh orang tua saya dikatakan, nak kamu harus belajar saja. Jangan mikir cari duit dan sebagainya. Lalu beliau berkata, kalau seandainya aku aku cawe-cawe cari kerja, berarti saya ini adalah inhitot minal himmah al-aliyah. Saya akan keluar daripada semangat tinggi mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dicukupi oleh orang tuanya, mondok nak, jualan di pondok, lihat. Dia kalau jualan mikir eh, untung, keenakan untung akhirnya pulang. Anak saya dulu saya pondokkan mestinya kan mondok pinter tapi kok pulang masih saja nggak bisa-bisa. Karena dia keluar kecuali memang orang tuanya tidak membiayai. Lalu dia sambil bekerja ngaji. Kemuliaan itu juga. Ada yang sudah dicukupi tapi masih punya reka-reka. Sama yaitu orang oleh Allah tidak diberi keluarga, tidak diberi anak, tidak diberi istri, dia cukup dengan ala kadarnya yang ia miliki. Ternyata dia mencari yang lebih. Maka itu adalah termasuk adalah inhitat minal himmah al-aliyati. Termasuk orang ini semangat dekat kepada Allahnya tidak tinggi. Atau sebaliknya punya anak istri. Ternyata dia menelatarkan anak istrinya. Jangan dianggap biarpun dia sujud ribuan rokaat di masjid. Itu ada hawa nafsu yang tersembunyi di dalam hatinya. Kalau punya anak istri kerja ibadah-ibadah diniatkan sambil kerja, cari makanan yang halal, memberikan makan yang halal kepada anak istrinya adalah suatu, suatu kemuliaan. Kalau dia mempunyai suami, eh, mempunyai istri, mempunyai anak yang wajib diberikan nafkah, lazimahul qiyamu bidzalika maka wajib ia melaksanakan yang demikian itu. Lazimahu maka wajib bagi dia al-qiyam. Lazimahul qiyamu maka wajib baginya al-qiyamu untuk melaksanakan bidzalika yang demikian itu. wasa'yu dan berusaha untuk mendapatkan harta tersebut untuk nafkah. Fa in ajazalika kalau ternyata dia enggak mampu berusaha bangkrut bangkrut bangkrut andalika dari mencari nafkah itu ajzan dengan ketidakmampuan yang sesungguhnya Ya ya'dhuruhu syar'u maka ya ya'dhuruhu syar'u maka dimaafkan oleh agama dimaafkan oleh Allah maksudnya syara ini adalah Allah di sini ya maksudnya syariat Nabi Muhammad jadi kalau sudah kerja jadi intinya harus berusaha bukan harus dapat lihat ya. perintahnya adalah usaha kalau sudah suami usaha kok pulang mi nggak dapat duit mi nggak dosa sudah tapi sudah usaha yang nggak benar tuh nongkrong ungkang-ungkang golim biarpun istrinya sudah mencukupi istrinya merelakan tidak ada masalah memang kalau istri merelakan, tapi suami harus ada usaha. Jika ternyata istri benar-benar rela tidak meminta, tidak ada masalah. Misalnya istrinya menginginkan, seperti yang terjadi salah satu orang alim yang di Jawa Timur sampai punya pondok gede, itu istrinya orang kaya. Kata istrinya apa? Abang tidak usah ngapa-ngapain deh, ngajar saja lihat. Urusan bisnisnya adalah istrinya. Sehingga memang betul ini. Eh, suaminya hanya ngajar pulang, pergi ngajar sampai punya pondok gede, sampai sekarang punya santri di mana-mana. Istrinya adalah orang kaya. Kalau tahu pondok namanya pondok ploso, yaitu ceritanya pendirinya adalah istrinya orang yang diberi oleh Allah nikmat yang namanya harta. Romo Yejazuli dalam sejarah yang kita baca adalah beliau ini orang yang alim. Nah, tapi istrinya berkorban untuk ini. Ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Termasuk ada Kiai Ali Sotik juga begitu yang ada di Tulungagung juga begitu. Ini adalah diambil menantu oleh satu orang yang kebetulan punya seorang kiai yang punya harta. Akhirnya apa? Nak mantuku, kamu harus ngurus santri saja. Ya tidak ada masalah seperti itu. Tapi di saat istri butuh dia ongkang-ongkang. Saat istri butuh dia nggak mau kerja, ini dosa. Intinya harus bekerja dia mencari uang biarpun nggak dapat sudah nggak dosa. Yang penting berusaha. Sebab masalah rizki Allah yang ngatur. Berusahalah, semuanya harus berusaha. Dan jangan menikmati kita ini dari pemberian orang, biarpun dari istri. Kalau bisa berusaha, kalau bisa. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti itu. Khadijah di zaman ini, Siti Khadijah yang punya harta sampai habis untuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada masalah itu kemuliaan. Pengen kita itu menciptakan Khadijah-Khadijah zaman ini. Biar abang ibadah saja, ibang ngaji ajalah yang penting. Ah, pokoknya ah tidak apa-apa saya jadi donda ya, istri juga harus ngaji maksudnya ya jangan sampai kita menyebutkan orang seperti suami kita adalah dengan urusan harta termasuk istri kita dengan urusan harta jadi jadikanlah apa yang kita miliki ini justru untuk mendukung pasangan kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fakat kharaja kalau orang memang tidak mampu setelah berusaha ke sana kemari tidak bisa mendapatkan harta. Maka seorang suami tersebut kharaja minal haraji maka dia sudah terbebas dari kesalahan wasalima minal ismi dan dia selamat daripada dosa nggak ada kesalahan lagi dia karena apa sudah berusaha nggak dapat pekerjaan atau punya ibaratnya sudah dapat duit sampai sebelum masuk rumah duitnya kecopetan masa istri mau ngamuk-ngamuk istri nggak bener itu dek saya dapat duit 30 ribu tapi kecopetan ya sudah istri yang bertindak saat itu. Aduh bang, tidak ada masalah. Anting ini bang jual. Nggak ada apa-apa. Jangan semuanya. Abang harus dapat ini gimana? Jatah saya sebegini. Tahu enggak? Ini utuhan ini. Duh. Kalau memang suami ongkang-ongkang, suami nggak bekerja, kita bisa berkata, termasuk menuntut kepada mahkamah itu sendiri adalah dianjurkan untuk istri di, di saat dia tidak sabar. Dianjurkan dalam arti apa? Jangan sampai kita malah berbuat dengan cara yang tidak baik minta cerai dan sebagainya. Ada cerita ya di zaman Rasulullah ada seorang perempuan yang datang ya Rasulullah aku ini mempunyai suami tidak bisa punya pekerjaan. Punya kerjaan selalu gajinya nggak cukup. Kalau saya sendiri cukup ya Rasulullah. Tapi masa seperti ini terus bagaimana ini ya Rasulullah? Oleh Rasulullah disuruh memilih dua salah satu dari dua pilihan. Wahai ibu, kau boleh memilih salah satu dari dua. Yang pertama, karena suamimu tidak bisa memberi nafkah, maka berhak engkau meminta cerai. Eh, suami tidak bisa memberi nafkah karena melarat, tidak punya pekerjaan. Jadi berhak sang istri, karena kan istri perlu makan, ada perut, ada perut. Perut ini kan tidak bisa ditunda, kalau hari ini siang harus makan siang, tidak boleh makan siangnya ditunda besok aja, ya berat. Kalau sudah seperti itu, maka engkau bisa mengajukan untuk minta cerai. Ini pilihan yang pertama. Yang kedua apa ya Rasulullah? Dan pilihan yang kedua adalah engkau yang mencukupi. Engkau yang membantu suamimu, maka ketahuilah di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat ganda. Tiga. Yang pertama pahala menyenangkan suami, pahalanya besar. Yang kedua pahala sedekah, pahalanya besar. Yang ketiga pahala silaturahmi dengan anak-anak. Ini juga pahala besar. Kata perempuan ini, "Ya Rasulullah, aku akan pilih yang kedua saja." Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Pilihanmu adalah sangat tepat." Sebab kalau dia memilih yang pertama, perempuan hina itu. Gara-gara suaminya tidak punya duit saja minta cerai. Akan tapi oleh Rasulullah diberi kesempatan. Karena barangkali memang kebutuhannya seperti itu. Tapi ternyata ini perempuan mengatakan, biar aku yang membiayai ya Rasulullah. Kemuliaan asabti engkau telah benar di dalam memilih ini. Sampai dalam dikatakan perempuan ini akhirnya di saat keluar sambil berkata, "Ya Rasulullah, seandainya ibu-ibu ini pada dengar ini, saya mereka berdoa semoga suaminya pada melarat semuanya biar bisa mendapatkan pahala yang banyak ini." <laughs> Jadi gitu. Ah, enak begitu. Daripada suami melarat, kita ikut melarat begitu ya. Ah, jadi ini intinya adalah di saat suami tidak mampu, istri adalah berperan. Jangan urusan duit minta cerai, urusan duit ribut, urusan ini. Ditanya, "Bang, ini dilatih kejujuran, Bang. Dapat berapa hari ini, Bang?" Setelah tanya, "Bang, ngaji belum? sholat belum? Dikirnya belum?" Ini, jangan langsung duitnya dulu. "Bang, sholatnya tadi gimana? Sholat duhanya bisa ndak? Nah, gitu. Kadang-kadang istri istri zaman sekarang kan belum apa-apa langsung sakunya dilihat. Sholatnya belum ditanyain. Setelah tanya, bang sholat duha belum tadi? Alhamdulillah. Aduh, saya kelewatan. Gimana sih abang? Coba diatur waktunya. Baru nanti pelan-pelan. Hari ini ada ada masukan enggak bang? Ada. Dilihat. Masya Allah nggak ada duitnya hilang. Ya sudah. Oh hilang disabar-sabarin. Bukan taruhnya gimana? Besok makan bagaimana? Dan sebagainya. Ini masya Allah. Suami sudah sumbak ditambah oleh sumbak istri yang cemberut musibah. Jadi jadikanlah hidup ini indah ya. Inilah kalau ada orang punya kewajiban jangan sampai lari dari kewajiban, haram dosa hukumnya. Orang seorang suami mempunyai istri harus mencari nafkah, seorang suami mempunyai anak harus cari nafkah. Jangan sampai berdasarkan alasan dakwah, alasan ngaji lalu anak ditinggal dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Insya Allah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pembacaan kitab Adab Sulukul Mu'min. Ini saja kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barangkali ada yang perlu disampaikan. Ini ada pertanyaan yang sudah nyampe di meja mungkin dari yang langsung dulu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah sanal jaza fi dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih kami haturkan kepada Buya Yahya. Baik untuk acara selanjutnya yaitu acara seperti biasa yaitu tanya jawab lebih menertibkan acara tanya jawab ini dipersilakan bagi bapak-bapak dua penanya dulu mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah kita menjelambai korban untuk orang yang telah meninggal dunia? Terima kasih. Menyembelih korban untuk orang yang telah meninggal dunia, seperti haji lah misalnya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul menurut ajaran agama Islam itu kewajiban misalnya nyuci dan belanja itu diwajibkan untuk pria? Iya. cukup Bismillahirrahmanirrahim Korban menurut pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i dan madhab yang lainnya bahwa tidak ada korban bagi orang yang telah meninggal kecuali dua hal. Satu, dia berwasiat sebelum meninggal dan yang kedua pernah nazar kok belum tercapai mati duluan. Ini pendapat yang dikukuhkan akan tapi di dalam madhab syafi'i memang kaya pendapat Ada yang mengatakan boleh seperti halnya akikah setelah orang mati juga boleh Nah tetapi ini biarpun pendapat yang lemah Tetapi bisa saja dipakai Hanya sebetulnya sangat sederhana Kalau kita ada orang tua kita meninggal belum berkorban Kita saja berkorban diulang lagi Pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal Itu nyampe total Tidak ada diperselisihkan pendapat Jadi kita Ya sudah, eh, mbah saya belum pernah korban ya. Kita korbankan. Cuma korbannya adalah untuk kita. Sunnah, ainiyah, tapi pahalanya kita berikan. Sebab menyampaikan pahala disepakati ulama. Menyampaikan pahala itu adalah sepakati. Kecuali orang bingung saja. Mengatakan pahala nggak bisa nyampe. Tah, yang melarang tahlil dan sebagainya ini adalah orang bingung. Orang bingung benar. Karena guru-guru mereka guru-gurunya orang yang nggak mau tahlilan ini ternyata kita ketemukan tek-teknya mengatakan pahala-pahalanya itu nyampe. Jadi kalau ikut pendapat ini yang tidak pernah di, yang tidak dipermasalahkan. Ikut pendapat lain bahwasanya madhab Syafi'i juga orang meninggal boleh kita korbankan. Tapi ini adalah sangat lemah karena apa? Korban itu termasuk jenis ibadah yang harus dapat izin dari orang yang dikorbankan. Misalnya anda mempunyai adik di Jawa Timur, lalu Anda menyembelih korban untuk adik Anda, itu enggak sah kecuali dapat izin dari sang adik. Misalnya, "Dek, aku aku korban untuk kamu ya di Cirebon aja." Oh iya, sah. Harus ada izin di situ. Nah, orang mati gimana ngizini? Makanya betul-betul pendapat itu adalah sangat dilemahkan. Tapi ya yang jelas jadi sedekah dan nyampe kepada orang yang mati tersebut. Jadi nggak usah pusing ya. Boleh gitu sah. Jadi kadang-kadang para ulama mempermudah, boleh. Sebetulnya ada rinciannya. Akan tapi kalau dirinci tambah gak paham nanti malah gak korban. Ya sudah, boleh gitu aja, boleh. Jadi kalau ada orang berfatwa di Cirebon boleh untuk orang mati, itu adalah pendapat lemah dalam madhab Syafi'i dan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau pengen yang jelas adalah ya sudah Anda yang berkorban pahalanya sampaikan orang mati. Besok tahun depan lagi untuk, untuk mbah kita yang ini pahalanya nyampe utuh dan Anda mendapatkan pahala yang sama. Kemudian masalah nyuci baju, masa, memang itu bukan tugasnya istri, itu hanya kebaikan sang istri saja itu. Aslinya di dalam hukum Islam tidak ada itu. Tapi semestinya lah sang istri patuh dan membantu sang suami. Kelewatan ini. Mana cintanya? Mana? Bang, aku sungguh cinta sama abang. Suruh masak, masak sendirilah, bang. Hm. Bohong itu. Suruh buatin kopi bang kan bukan kewajiban saya. Lihat, bisakah cinta tumbuh di rumah seperti itu? Memang sebetulnya seperti itu. Suami istri itu sudah capek dengan mengandung. Lihat. Dan menyusui pun, lihat. Karena begitu tegas hukum Islam itu. Tapi ya enggak, kalau pakai fikih saja tidak indah. Menyusui istri bisa menolak, bayari bang. Setiap sehari berapa? Lihat. Itu adalah kebaikan daripada sang istri. Capek ya hamil 6 bulan. Lihat. Suruh bawa boneka taruh perut saja bapak-bapak ini ayo maka sudah begitu masih kurang ajar sama ibunya orang-orang sana ini dengan ya, kandung itu berat bayangin sudah begitu sakit miring sana sakit miring situ sakit lihat mau minum aduh, mau ngerepek boyok begini saja ah mikir anaknya capek ya itu makanya begitu beratnya sehingga seperti itu adalah kewajiban daripada sang suami aslinya seperti itu Murab, tapi nafkahnya ada batasnya. Nafkah bagi seorang istri ada batasnya, secukupnya yang dimakan. Tetapi karena suami baik, nafkahnya dilebihkan, bajunya dilebihkan, maka dari kebaikan sang suami ini, maka sang istri pun melakukan yang lebih. Jadi kalau mau tuntut-tuntutan adalah memang tidak wajib bagi sang istri, tapi gak enak hidup tuntut-menuntut itu. Suami yang memberikan nafkah lebih, lihat. Jadi pakai suami itu adalah wajib memberikan istri adalah baju cukup secukupnya saja, makanan secukupnya saja, tidak lebih. Sampai bajunya bertambah-tambah. Nah, ini karena kasih dan cintanya seorang suami. Karena Islam itu tegas jangan sampai suami terbebani sesuatu yang tidak wajib. Selagi istrinya diberi baju cukup. Tidak model baju warna hijau kuning bermacam-macam, tidak itu. Maka karena sang suami berlebihan di dalam memberinya, maka sang istri pun mengabdinya pun harus banyak. Jadi memang aslinya menyusui dan sebagainya ini adalah tidak. Ya kelewatan seorang ibu tidak menyusui anaknya kasih sayangnya di mana ini? Hanya kalau rebutan nanti didahulukan sang istri. Misalnya perpisah naudzubillah, perceraian. Selagi di bawah tujuh tahun maka atau sebelum usia tamyiz maka seorang anak di berikan kepada sang ibu dahulu, tidak diberikan kepada bapak. Setelah itu baru suruh milih. Ibu tetap diutamakan dalam hal ini. Tetapi ingat, mencuci para bapak, mencuci ini adalah kebaikan sang istri. Ya. Bayangkan seorang bapak, sudah istrinya ngandung, bayinya umur 8 bulan. Sudah begitu setengah demam sang istri sambil nyuci baju, sambil masak ini. Bayangkan kasihan enggak ya semacam ini. Sudah begitu suaminya nongkrong di depan televisi sambil ngerokok lagi. Main perintah, kopinya Mi, lamaan. Masya Allah. Enggak indah. Karena hidup apa? Hidup bukan untuk mengabdi. Hidup hanya untuk memeras. Berjanjilah kalau hidup kita itu untuk mengabdi kepada pasangan kita. Wahai para istri, mengabdilah anda untuk pasangan anda. Hidup akan indah. Wahai para suami, jangan memanfaatkan kebesaran suara, ketinggian suara kita atau jangan memanfaatkan harta kita untuk memperbudak pasangan. Kita tidak ingin memperbudak tapi yang ada di dalam rumah tangga itu bagaimana memuliakan. Rasulullah semuanya yang melakukan menjahit bajunya. Apakah karena Siti Aisyah nggak mau? Oh tidak. Berebut itu istri Rasulullah untuk melakukan. Tapi karena tawaduknya Rasulullah. Karena Rasul ingin memberikan pendidikan, lihat Rasul memberikan pendidikan. Tidak pernah menyuruh istrinya tolong lakukan ini, tidak. Tetapi di saat Rasulullah melakukan sekali akan dilakukan oleh istri beliau. Main perintah saja, ambilin tumi. Padahal gelas di depannya suruh ngambilin. Ambillah bismillahirrahmanirrahim. Mentang-mentang suami main perintah juga tidak baik. Harus indah. Istri, masa Allah suaminya sudah pulang kerja dibiarin kehausan cari air sendiri, metelin es batu sendiri. Nih, ini di mana sang istri ini sudah mulai tadi nongkrong di depan sinetron aja. Siapin sang suami, ini adalah keindahan. Lihat indah Islam itu. Jadi memang betul ya, itu bukan kewajiban sang iswa, sang istri. Jadi suami itu harus berterima kasih kalau dicucikan bajunya. Wah ini bakal rame nanti berita ini sampai di Wah, bakal berubah. Oh tidak, tidak akan berubah. Istri akan tetap mengabdi karena itu pahalanya. Kalau istri main tuntut, nanti akan dituntut oleh sang suami. Tidak mau nyuci, tidak mau masak dan sebagainya. Akhirnya suami bilang, Kiai, berapa sih nafkah yang harus saya berikan kepada istri saya? Istrimu makanya berapa bakul sehari? Satu bakul, ya sudah satu bakul tok cukup, selesai. Yang lain tidak Beli bakso nggak boleh, duitnya sendiri. Ah, mau nggak ada memang. Sudah minta bakso nggak mau nyuci bajunya, ini kan kelewatan sudah aneh. Jadi intinya hidup ini harus pengabdian. Dua mut, dua genggam. Nafkah sehari buat istri. Yang penting tidak mati ini. Akan tapi kewajiban bagi sang suami. Jadi janganlah kita itu mikir masalah pekerjaan. Kalau ter, kalau kebetulan sang istri sakit, sang istri demam, anak baru anak nakal, hamil, kenapa sih suami tidak pernah nyuci? Cuci baju tidak ada masalah. Menyuci baju suami istrinya. Kenapa tidak pernah? Dilakukan oleh Rasulullah mencuci bajunya sendiri oleh Rasulullah. Masa kita lebih hebat dari Rasulullah? Janganlah sombongan ditanamkan di hati kita. Masa masa suami sepanjang hidupnya tidak ngerti caranya memotong bawang? ada gengsi, itu kesombongan sebetulnya. Kasihan sang istri, kalau memang dia bisa motong bawang, kita yang motongin. Kadang hamil muda itu nyium bau bawang sakit. Sudah begitu apa ndak sisa, um, muntah-muntah bau bawang, suaminya sok lagi. Potonglah bawang. Para ulama-ulama melakukan itu semuanya. Belanja ke pasar. Memasak sendiri. Lihat, memasak karena istrinya butuh untuk apa? Untuk dibantu. Jangan mentang-mentang suami main perintah Artinya ini, dari pihak istri semakin perkuatlah pengabdian kita. Dari pihak suami semakin sadarlah bahwasanya kita juga punya kewajiban banyak ya. Makanya menikah itu nggak gampang ya. Menikah itu adalah beban kewajiban ya. Jangan mikir senengnya saja mau kawin, kawin, kawin, kawin. Ya. Ada beban di sini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau enggak neraka. Ah, Masya Allah Maka ada seorang perempuan, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya menikah apa yang harus aku lakukan terhadap suamiku? Dijawab oleh Rasulullah, seandainya kau di atas kendaraan lalu suamimu memanggil, kamu harus segera turun dan lateni dia. Lebih dari itu, semuanya perintahnya kamu harus patuh. Apa kata perempuan ini? Kalau begitu ya Rasulullah, saya tidak usah menikah karena takut melanggar. Jadi perintah suami ada maknanya ya. Tapi suami jangan main perintah itu loh. Jadi imbang ya. Kalau nanti bahasanya sebelah nggak enak. Istri suruh patuh, patuh, patuh. Tatanya suaminya tidak ngerti. Main perintah. Oh tidak. Jangan memerintah yang berlebih-lebihan sehingga tidak dipatuhi omongan kita. Ini saja mungkin ada yang lainnya. Pertanyaan yang lainnya. Mangga. Ada belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya tanyakan bagaimana hukumnya menjual hasil kulit korban. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini berkaitan dengan hewan kurban, Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila hewan kurban yang belum dibagikan itu sudah terlebih dahulu diminta uh, oleh orang-orang yang iseng dan bagaimana kita menyingkapi hal ini? Diapakan? Uh, diminta oleh orang-orang yang iseng itu, Pak. Diminta. Iya, minta. Jadi Eh, ada hewan kurban itu kan sudah disembelih sebelum dibagikan ada sebagian eh, orang yang misalkan itu meminta minta daging gitu pak. Nah bagaimana kita menyingkapi hal ini? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jikalau kita bersalaman dengan orang yang sering memandikan anjing atau memegang-megang anjing, apakah najisnya itu bisa nempel ke kita? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini masalah wanita. Misalkan seorang wanita hamil, ketika umur lima bulan beliau keguguran itu gimana wajib enggak disolati yang pertama iya, umur lima bulan keguguran oh. itu wajib disolati enggak yang pertama dan pertanyaan yang kedua misal, misalkan orang wanita hamil tua ketika umur sembilan bulan beliau meninggal sedangkan anak yang di dalam kandungannya itu masih hidup gimana apakah kita langsung dikubur apa menunggu bayi yang masih ada di dalam itu itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang pertama adalah menjual kulit binatang korban ya daging korban semuanya tidak boleh dijual sebab itu harus dipermilikkan setelah dimiliki oleh orang fakir setelah itu dijual baru boleh jadi daging itu dibagikan Misalnya Anda mendapatkan daging setelah itu karena Anda tidak suka kambing, maka setelah itu boleh Anda jual. Tapi kalau dari pihak panitia menjual kambing itu tidak boleh. Termasuk menjual kulit juga tidak diperkenankan. Tidak menjual kulit adalah tidak boleh. Termasuk bukan saja menjual kulit misalnya tukang sembelihnya digaji, gaji, tapi gajinya nanti apa? Dikasih kulit. Itu juga tidak boleh. Gajinya adalah dikasih kulit adalah tidak boleh. Kalau mau ngasih adalah kulit kasihkan sebagai jatah kurban. Sebagian masjid menjual. Caranya bagaimana ini? Oh gampang. Berikan kulit ini kepada sebagian panitia masjid. Nanti panitia masjidnya biar menjual lalu diberikan kepada masjid. Jadi intinya kalau namanya kulit dijual dalam kurban itu tidak diperkenankan. Sebab daging kurban kulitnya termasuk semua yang ada di dalam kurban itu tidak boleh dijual. Kalau ada musola yang selama ini biasa menjual untuk masjid, maka dirubah caranya. Berikanlah daging itu kepada panitia, kulit itu kepada panitia. Setelah dimiliki oleh panitia, nanti terserah. Panitia mau menjual dan duitnya dikasihkan ke ke masjid, tidak ada masalah. Baik sekali panitianya. Nah. Ini tapi kalau dijual adalah dikukuhkan dalam kitab fikih khususnya madhab syafi'i itu adalah tidak boleh. Kemudian masalah yang kedua adalah ah, ada masih sebelum dibagi kalau ada orang minta, ya jangan dikasih. Bilang ada peraturannya, nanti dapat bagian. Biasanya yang suka minta duluan itu dulu nggak pernah dapat ya. Berarti salahnya panitia dalam membagi. Itu tidak sulit sebetulnya. Jadi membagi korban itu harus rapi, rapi. Disurvei dulu sebelumnya, diperkirakan dagingnya jadi berapa ini. Nanti tetangga-tetangga kalau perlu pakai kupon atau pakai apa harus didata namanya. Kalau memang nanti ada orang yang datang hanya karena kelewat tidak kita data ya dimasukkan tidak ada masalah. Jangan sampai kita kasihkan orang yang minta yang semestinya dapat nggak dapat ya jangan saya nanti Pak ada jatahnya mau diatur dulu. Jangan dikasih celah sedikit. Kalau kasih satu, ini kasih satu, nanti minta lagi yang lainnya. Akhirnya rebut sebelum digaji adalah orang rebutan daging. Jadi memang harus dibagi yang rapi dipotong, diratakan, diatur, baru nanti diatarkan. Jangan ada yang meminta. Kalau ada yang orang meminta ini adalah jatuh nih, memang haknya dia. Tetapi panitia ini yang kerepotan nanti. Jangan repot lah panitia, jangan dibikin repot, dibagi yang rapi baru nanti apa dibagi dulu, diatur, baru nanti diantarkan atau uh, sesuai dengan caranya, mungkin kupon atau apa itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita memberi orang yang minta nanti kita sendiri sebagai panitia yang kerepotan. Sebab orang kan pengen dapat duluan daging. Akhirnya rebutan, rebutan, rebutan. Ini dapat setengah kilo, ini dapat satu kilo, ini dapat ini. Akhirnya panitia sendiri nggak dapat. Orang-orang yang seharusnya dapat tidak dapat maka menjadi repot. Kemudian ada najis anjing. Banyak pertanyaannya ya. Ada orang memandikan anjing. Setelah itu salaman dengan kita. Ya tidak ada masalah. Kecuali memang betul-betul kita melihat basahnya kotor basah, najisnya anjing itu berpindah kalau basah sama basah. Habis memandikan masih basah merangkul Anda, ah, najisnya pindah kepada Anda. Tapi kalau sudah memandikan anjing, mandi dengan anjing, lalu sudah kering, rangkulan dengan Anda, Anda juga kering, nggak ada masalah. Kalau dia pernah basah, Anda melihat tangannya itu pernah basah kena memandikan anjing, belum dicuci. Belum dicuci. Maka karena belum dicuci, bersalaman dengan Anda. Kalau anda kering dan tangannya kering nggak akan berpindah kepada anda. Sama hukumnya, tidak ada beda. Hukumnya adalah tetap najis. Kecuali dugaan. Orang itu sudah kelihatan. Tadi kelihatan dia habis nyuci, mandikan anjing, lalu pergi, pulang. Tidak usah anda tanya, kamu sudah mandi belum? Nggak usah salaman, rangkulan, basah juga tidak ada masalah. Begitu mudahnya syariat sehingga seperti begini. Ada kucing. Kucing itu makan daging busuk. Najis ya. Mulutnya Sampai digambarkan ahli fikih biar kita nggak kena was-was. Kalau ternyata kucing itu tiba-tiba hilang sebentar, lalu balik lagi, itu mulutnya sudah suci, baik ke air atau tidak ke air. Kucing makan daging, ya. Kalau sudah makan daging busuk, bangkai berarti kan najis mulutnya. Bagaimana cara mensucikannya? Apakah kita suruh kita bawa kamar mandi kucing itu? Enggak usah. Dia menghilang sebentar, balik lagi sudah dianggap suci, enggak usah pusing urusan seperti itu. Jadi kalau ada orang suka memandikan anjing lalu kelihatan masuk rumahnya sebentar keluar lagi, ya sudah anggap saja suci. Enggak usah pusing kita mengurusi, enggak usah tanya mandi belum, dicuci tangannya belum. Ah, enggak usah. Repot. Orang keguguran lima bulan. Kalau ada orang keguguran, orang keguguran itu janin itu ada tiga macam. Yang pertama adalah janin yang sudah ada alamatul hayah tanda kehidupan. Menjerit, masalah umurnya terserah. Menjerit atau bergerak-gerak. Kalau sudah ada tanda kehidupan lalu mati saat itu, maka dia dihukumi seperti ukuran orang besar. Empat hal wajib bagi kita, kita mandikan, kita sholati, kita kafani, dan kita kubur. Yang kedua, tidak ada tanda kehidupan, tetapi ada bentuknya. Kelihatan ini kepalanya, ini badannya, ini kakinya. Yadhar kholku istilahnya, terlihat bentuknya tapi tidak ada tanda kehidupannya. Ya ini mungkin yang umur 5 bulan ini. Bentuknya ada bayi, tapi tidak ada gerakan, tidak ada tangis. Maka yang wajib adalah hanya mengkafaninya dan menguburnya. Wajib di dikafani karena adalah jenis dan mengkuburnya. Karena dia tidak ada tanda kehidupannya, sunnah kalau kita mau memandikannya dan disolatinya. Yang ketiga adalah tidak ada bentuknya. Tidak ada bentuknya, tapi kata dokter kukuran bu. Dilihat di USG sudah nggak ada lagi di perutnya. Di dalam perutnya sudah enggak ada lagi. Berarti ini, tapi bentuknya masih dalam bentuk daging belum jelas, tidak ada bentuk mayatnya ya. Eh, tidak tidak ada bentuk bayinya. Jadi adalah jika keguguran jenis yang ini maka tidak wajib apa-apa. Kalau kita kasihkan kucing pun boleh tapi kelewatan. Janganlah kasihan ya. Jadi tidak wajib apapun bagi orang yang ditinggal. Pertanyaan terakhir penutup sekaligus Ada surat yang dibaca satu saja nanti Kalau ada orang hamil Jangan sembilan bulan delapan bulan, tujuh bulan sekalipun boleh Ibunya mati Ternyata bayinya masih hidup dengan yakin Maka wajib dibelah Dan diambil bayinya Termasuk Salah satu Bahkan kalau seandainya dikubur Boleh dibongkar lagi Karena ada dua hal yang, mem, diper, yang memperkenankan dibongkarnya kuburan. Kalau ada orang sudah dikubur, boleh dibongkar lagi dengan dua hal. Haram kita membongkar kuburan, kecuali kuburan yang sudah diperkirakan habis, hancur. Kuburan yang sekiranya mayatnya masih ada utuh tidak boleh dibongkar kecuali untuk dua hal. Satu, nguburnya kemarin tuh nggak ngadep ke keblat, baru kita adepkan ke keblat. Nah, itu boleh. Yang kedua, ada bayinya yang hidup, tidak tahu ada yang ngasih tahu mungkin barangkali wallah alam. Pokoknya ini hanya seperti itu. Bayinya hidup, maka saat itu pun boleh kita ambil, kita keluarkan bayinya agar selamat. Jadi di bedel, di operasi dihadirkan bayi bayinya karena kehidupannya perlu dijaga. Setelah itu dikubur sang mayat ini. Ini saja insyaallah kemudian ada pertanyaan Assalamualaikum bagaimana hukumnya anak menasihati orang tuanya Karena orang tuanya sering bertengkar. Hmm, bapak ibunya bertengkar. Para bapak ibu jangan bertengkar, kasihan anaknya bingung nih mau nasihati. Betul, seorang anak harus punya keinginan seperti itu, harus untuk bagaimana mengakurkan orang tuanya. Jangan menambah-nambah permasalahan sang anak. Biasanya anak itu mihak, yang mana menguntungkan dia itu dekat. Ini musibah. Jadi barangkali permasalahannya harus kita selami. Barangkali ibunya suka menuntut. Ini kita tidak tahu berbeda-beda permasalahan orang. Barangkali ibunya suka menuntut nafkah, maka sang anak mendekati ibu jangan seperti itu. Atau bapaknya terlalu kasar, barangkali kita harus menasihati bapak jangan terlalu kasar. Jadi kita tidak terlalu. Yang penting harus ada kemauan. Sang anak, anak itu sebetulnya kunci. Dia adalah kunci penengah. Hakimnya bapak ibu itu ya anak. Karena semuanya menumpuk me, me, apa tumpuan dan harapannya adalah di anak. Sebetulnya sangat mudah. Berbeda bermasalah kalau sudah anak ini memihak, yang penting menguntungkan. Dan main menguntungkan inilah biasanya anak itu rusak, lihat. Sehingga bapak sendiri pengen dekat kepada anak. Sehingga lihat, anaknya pulang jam 12 malam itu. Lihat dibuka oleh sang ibu dengan pelan-pelan. Kenapa? Karena ibunya memihak kepada anak, anaknya pengen memihak kepada ibu. Sebab nanti kalau saya marahi, dia ke bapak dong. Makanya oleh ibu diperkenankan pulang malam sekalipun dibukakan pintu. Menjadikan tidak benar. Maka dari itu, kalau sudah bapak ibu itu enggak mesra, enggak indah, enggak indah mudah anaknya jadi anak setan. Kalau sudah bapak ibu tidak mesra, maka mudah anak itu rusak. Maka dari itu berusahalah di dalam hidup rumah tangga adalah hidup yang nyaman, yang indah. Dan itu insya Allah termasuk dalam silsilah pembahasan pengajian kita ada keharmonisan rumah tangga biarpun tadi dulu sudah pernah tapi perlu kita ulang lagi bagaimana ada orang yang mau korban tapi kambingnya dikasih orang tua sendiri oh boleh anak mau berkorban dikasih orang tuanya boleh asalkan yaitu tadi kalau ada orang pengen mengorbankan orang lain harus dapat izin misalnya anak kita di Bandung harus ngomong nak kamu akan aku kasih korban sekarang boleh anaknya di Bandung biarpun korbannya di sini boleh Mau korban di mana nak? Lain zakat fitrah, zakat fitrah harus di tempatnya sana. Tempatnya anak kita. Jadi korban boleh asalkan kita minta izin, ditatakan di mana saja. Barangkali waduh di daerah pegunungan sana itu kasihan tidak ada kambing. Korban saya saya taruh sana boleh. Dan nyampe ini pahalanya. Ini adalah masalah korban ini saja insya Allah. Banyak bertanya Masya Allah. Subhanallah. Insya Allah ini saja. Semoga Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang paling baik. Insya Allah besok bagi yang punya kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمردنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم انا كنا ضعفاء فقوينا وانا ضعفاء فقوينا اللهم انا على ذكرك Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ahna fadlika amman siwak Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ahna fadlika amman siwak Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wahdina subula salama najina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan Allahumma arhamnil munfiqin Allahumma arhamil mutabarriin Allahumma arham man rahima li ummat sayyidina Muhammad Allah marham kulla man rahima li ummat sayyidina Muhammad Allah marham kulla man rahima li ummat sayyidina Muhammad Allah marhamna jami'an ya Rabb ya arhamar rahimin Ya Allah berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah dan berikan kepada kasih sayangmu kepada orang yang berkasih sayang kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang kemuliakan di bulan yang mulia ini Allah bulan Idul Hijjah dan jadikanlah ya Allah doa-doa para kekasih-kekasihmu yang di Mekah sana ya Allah sampai kepada kami. Jangan sampai terhalang ya Allah dan jadikanlah mereka haji-haji yang mabrur ya Allah. Haji yang kau terima ya Allah. Ya Allah dan mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah ya Allah. Mudahkanlah kami untuk ziarah Madinah, ziarah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah ya Allah bulan ini adalah bulan peningkatan iman kami ya Allah dan peningkatan iman kami ya Allah dan berikanlah kasih sayangmu kepada orang yang membantu di dalam dakwah kami ya Allah berikan kemudahan kepada mereka yang membantu di dalam perjuangan kami semua ini ya Allah berikan kepada berikan kemudahan dan kasih sayangmu kepada orang yang telah bersedekah dan infak untuk perjuangan kami ya Allah masjid ini perjuangan pesantren kami perjuangan dakwah kami ya Allah Ya Allah sungguh engkau maha kuasa Ya Allah Engkau lebih tahu Ya Allah Engkau lebih tahu siapa-siapa mereka ya Allah Jika mereka orang yang belum ikhlas ya Allah Jadikanlah hati mereka hati orang yang ikhlas ya Allah Jangan sampai apa yang mereka berikan tidak ada nilainya di hadapanmu ya Allah Jika mereka yang membantu kami adalah orang yang belum ikhlas Maka berikan keikhlasan ya Allah Berikan keikhlasan ya Allah Ya Allah ampuni dosa kami Ya Allah yang sangat banyak Ya Allah jangan sisakan sedikit pun Dosa kami Ya Allah dosa orang tua kami dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah dan berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman. Ya Allah mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah. Jika ada yang punya hutang mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang mereka ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami anak-anak yang soleh ya Allah Anak-anak yang soleh ya Allah Yang bisa membahagiakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah Dan berikan kepada kami pasangan-pasangan yang bisa mengabdi kepada kami ya Allah Dan jadikanlah kami orang yang bisa mengabdi kepada pasangan kami ya Allah Jadikanlah kehidupan kami di dunia ini adalah keindahan sebagai mukaddimah Keindahan di akhirat nanti ya Allah Ya Allah jangan sampai hidup kami di dunia ini capek ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami adalah suami istri yang saling mencintai karenamu Yang belum mendapatkan pasangan ya Allah kami mohon ya Allah Bersihkan hati mereka ya Allah Bersihkan hati mereka ya Allah Dan jadikanlah hati mereka hanya mencintai orang yang kau cintai ya Allah Dan kirimkan kepada mereka orang-orang yang kau ridhoi ya Allah Sehingga mereka bisa semakin dekat kepadamu ya Allah Sungguh engkau maha kuasa Engkau maha kuasa dan berikan kepada mereka anak-anak yang soleh, soleh. Hai Allah, berikan kepada kami khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon tak selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirin.